Dan juga terutama nikmat imanul Islam wa nikmatul hidayah ila tauhid wa sunnah dan juga kenikmatan berikutnya bahwa hari ini kita memasuki awal bulan Dhul Hijjah yang berarti awal sepuluh hari yang dimuliakan di bulan Dhul Hijjah yang keutamaannya keutamaannya diriwayatkan lebih daripada sepuluh akhir bulan Ramadhan yang amal di dalamnya akan dilipatkan sekian kalinya maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah berikan kesempatan demi kesempatan sebagai nikmat yang jangan dilalaikan. Sebagai nikmat yang jangan dilupakan. Karena sekian banyak kenikmatan yang paling sering dilupakan adalah nikmat kesempatan. Nikmat waktu yang Allah berikan. Ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering lalai daripadanya as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ketika mereka dalam keadaan sehat, ketika mereka dalam keadaan masih memiliki kesempatan, mereka lupa kalau dua perkara itu nikmat. Sampai ketika sudah lewat, sampai ketika dia sudah menjelang ajalnya atau sudah sampai di ajalnya, mereka berkata, "Rabbirji'un." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Atau ketika mereka melihat azab, mereka berkata, "Farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Ikhwani fi azakumullah atau mereka akan katakan la Sungguh kami akan bersedekah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa wa iyaya bi taqwallah. Maka akan katakan kita hendaklah bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah kesempatan demi kesempatan. Hari ini adalah awal layalin ashr, Awal dari sepuluh hari yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ambillah kesempatan. Untuk membanyak atau untuk banyak membaca zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakbir, bertahmid, dan juga memperbanyak ibadah, puasa dan juga qiyamul lail dan juga segala macam ibadah-ibadah di dalamnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga jangan dilupakan ada ibadah yang mahdah tetapi ada ibadah pula yang gairu mahbah. yang sebagian manusia mengira bahwa itu bukan ibadah padahal dikatakan kepada mereka para a'immah tentang keutamaannya Apakah seseorang yang qiyamul lail berpuasa sunnah, beribadah sunnah atau orang yang mengingkari kemunkaran dan menjelaskan bahaya kesesatan mana yang lebih utama? Imam Ahmad menjawab, adapun salatnya, puasanya falinafsih untuk dirinya sendiri. Adapun dia memperingatkan umat dari bahaya ahlul bidah, bahaya kesesatan, fahada linnas lil muslimin fahada afdal ini adalah untuk keumuman manusia dan ini untuk ummah fahada afdal maka ikhwan ibn azakumullah kita tidak menyuruh untuk meninggalkan ibadah-ibadah mawar. Perbanyaklah puasa. Perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah zikrullah. Dan juga hendaklah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah aslun min usuli ahli sunnah. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Aslun min usulil muslimin. Prinsip dasar dari agama ini. Agama Islam. Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna anil munkar. Allah sebutkan sekian banyak ayat untuk kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabri, hendaklah saling menasehati dengan kebenaran dan hendaklah saling menasehati dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga talabul ilm itu juga ibadah yang sangat tingginya yang disebutkan dari ibadah-ibadah yang lain selain ibadah yang wajib. Maka talabul ilmi adalah ibadah yang paling tinggi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu, barakallahu fikum, seakan-akan dia menyampaikan ilmu, mengingatkan ilmu. Maka sejajar dengan itu pula talabul ilm, mencari ilmu. Maka usikum wa iyaya bitaqwallahi wal ilm. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah dan semangatlah talabul ilmi dan semangatlah menghafal ayat dan hadis, semangatlah untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an dan syarah-syarah hadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka sibuk dengan dikir-dikirnya Masya Allah. Tetapi sayang mereka terjerumus dalam pemahaman yang salah. Dan mereka berkata, lebih baik kita berzikir daripada kita menyalah-nyalahkan orang dengan menyatakan ini bid'ah, ini sesat, ini munkar, ini maksiat. Kesalahan besar. Kekeliruan besar dari sebagian kaum sufi yang ekstrim. Yang mereka hanya sibuk dengan ibadahnya di tempatnya mengurung diri sekian lamanya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun dalam keadaan mereka membiarkan kemunkaran di sekitarnya. Melihat kemaksiatan di sekitarnya, mereka menjadi syaitanun akhras, setan yang bisu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan nama Al-Iman mengingatkan kita agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau orang yang beriman pada Allah. Apakah engkau tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Bahkan Allah kaitkan kalimat amar ma'ruf nahi munkar dengan kebaikan umat ini. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik Allah sebutkan kalian umat yang terbaik. Waktu itu ketika turun ayat ini yang ada adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka merekalah jelas yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata Allah katakan khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia karena keistimewaan yang ada pada mereka yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa Allah Maka sungguh hizbiyah yang benar-benar hizbiyah. Dalalah yang benar-benar dalalah adalah mereka memakai manhaj takthir wa tajmi' kemudian mereka mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Dakwanya hanya takthir wa tajmi' memperbanyak jumlah pengikut dan mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Ini barakallahu fikum persis seperti apa yang dilakukan oleh seluruh partai-partai politik. Tujuan mereka bagaimana memperbanyak suara memperbanyak anggota, memperbanyak simpatisan ila akhirih. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka tidak pernah akan tegas menyatakan yang ini halal, yang itu haram. Gak pernah akan tegas menyatakan yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Apalagi menyatakan ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Bagi mereka itu adalah menghambat tujuan utama. Yaitu memperbanyak pengikut. Bagi mereka itu adalah penghambat tujuan utama yang mereka ucapkan sejak awal. muslimin rahimani wa Maka itulah makna hizbiyah. Yang dikatakan oleh para ulama hati-hati dengan hizbiyah, hati-hati dengan hizbiyah, hati-hati dengan hizbiyah. Berapa banyak tokoh-tokoh agama yang ketika termakan dengan fitnah hizbiyah, mereka kubur amar ma'ruf nahi munkar mereka akan katakan semuanya baik, semuanya tidak salah. Semuanya boleh, semuanya tidak haram. Semuanya akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala surga. Aliran apapun, menyimpang kemanapun, bagaimanapun, yang penting dia adalah muslim. Itu pun mereka berani berkata, setelah itu naik kepada yang lebih mengerikan lagi. Agama-agama samawi pun akan mendapatkan jannah, maka tidak ada bedanya Islam dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Yahudi. Semuanya adalah agama-agama Allah katanya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas mereka akan mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Apakah kita akan menyatakan masuklah ke dalam Islam? Mereka tidak akan menyatakan demikian karena mereka pun akan masuk jannah. Silahkan kalian berjalan di jalannya masing-masing. Silakan kalian berpendapat dengan pendapat apapun. Kita saling hormat menghormati. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa sekian banyak ayat? Untuk apa sekian banyak hadis yang memerintahkan pada amar ma'ruf nahi munkar? Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah Takutlah kalian pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang bolim saja di antara kalian. Maknanya takutlah pada satu bencana yang akan menimpa secara merata. Jika di tengah-tengah kita ada kemaksiatan, kesesatan, kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan, kemudian kita diam, maka ketika turun azab akan ditimpakan oleh Allah secara merata. Maka Allah katakan wajahku fitnatan. Hati-hatilah dari satu fitnah, satu bencana, satu azab. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik untuk bisa mengisi layalin ashr dengan keutamaan-keutamaan ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah Zikrullah, wassiyam, wassalah, wa talabul ilm, wal amr bil ma'ruf, wan nahy anil munkar. Amin. Wallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Alhamdulillah. alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah ila hadzal dinil qawim. Allah Subhanahu wa taala mengutus sekian banyak para nabi dan Allah menurunkan kitab-kitab terdahulu. Tetapi ketika mereka meninggalkan agamanya, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika mereka memakai manhaj ibahiyah. Ibahiyah maknanya segala boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Segala halal, apapun silahkan. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala Allah umumkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab kita, kitab kaum muslimin. Tentunya ada hikmah di balik itu. Yaitu agar kita kaum muslimin jangan menjalani jalan mereka. Agar kita jangan melakukan apa yang menyebabkan mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam." Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi ini para anbiya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Mengapa mereka dilaknat? Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka menentang dan mereka dalam keadaan melampaui batas. Dan kemudian Allah sebutkan yang ketiga. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun. Itu sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Ikhwani fiddina azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan tahu betapa besarnya perintah amar ma'ruf nahi munkar dengan melihat betapa mengerikannya ancaman yang Allah ancamkan atas siapa yang meninggalkannya. Allah katakan dilaknat Bani Israel. Di antara sebabnya karena la yatanahawna al munkarin fa'alu, karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Mereka melihat kemunkaran yang terbesar, kesyirikan-kesyirikan. Mereka melihat kemunkaran yang besar yaitu kesesatan-kesesatan. Mereka melihat segala macam kemunkaran-kemunkaran. Tapi mereka saling hormat menghormati silakan. Yang penting jangan ganggu orang lain. Kamu mau berbuat kufur, mau berbuat syirik, mau berbuat kebidahan, kesesatan, kemaksiatan, silahkan. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Ikhwanifidina azakumullah, la yatanahawna al munkarin fa'aluh. Mereka tidak mengingkari kemunkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Labi'za ma wa yaf'alun. Itu sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum bitaqwallah. Wal amr bin ma'ruf. Wal nahi anil munkar. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah. Dan terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama di tengah-tengah kita sendiri. Kita melihat saudara kita melakukan kemunkaran. Jangan diam kita melihat saudara kita terjerumus dalam satu kejelekan, jangan diam. Hendaklah kita tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Saling menasehati dengan kebenaran. Saling menasehati dengan kesabaran. Sesama santri, sesama talibul ilm, saling mengingatkan. Sesama ikhwah, salafiyin, ahli sunnah, saling mengingatkan sesama kaum muslimin secara umum hendaklah kita saling nasihat menasehati dengan tujuan agar kita sama-sama berjalan di atas tauhid was sunnah agar kita bersama-sama mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dengan kecintaan karena cinta kepada mereka agar mereka selamat maka kita sampaikan nasihat tersebut kalau nasihat itu berdasarkan kebencian nasihat itu berdasarkan hasad, dengki atau iri, maka niscaya akan terlihat dari bahasanya, akan terlihat dari mimik wajahnya dan mereka tidak akan mengindahkan nasihat yang seperti itu. Nasihatilah dengan nasihat yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan betul-betul niat ingin agar saudaranya kembali kepada kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Termasuk di dalamnya adalah nasihat kita kepada keluarga kita sendiri yang Rasulullah sallallahu di bulan Dhul Hijjah Rasulullah SAW di tanggal 9 Dhul Hijjah Rasulullah SAW dalam khutbatul wada' khutbah terakhir beliau kalimatnya istausu bin nisa'i khaira di antara khutbahnya yang ringkas dan dihafal oleh kaum muslimin. Ada kalimat istausu bin nisa'i khaira, saling berwasiatlah kepada istri-istri kalian, wanita-wanita kalian dengan kebaikan. Itu pesan terakhir dalam khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak cinta pada keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita? Istausu. Berikan wasiat pada mereka. Berikan nasihat pada mereka. Khairan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita cinta memberikan perkara dunia, itu baik. Tetapi yang lebih dari itu kita cinta pada mereka, kita berupaya menyelamatkan mereka. Dari kesyirikan, dari kebidahan, dari hizbiyah, dari berbagai macam balalah dan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya yang berikutnya. aku qawli hadza وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والله تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة